kau. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Raga Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. thank you Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Tegak Pakaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-210 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Maisin, Yudi Mulyana sebagai Ayu Wandira, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kepala Desa Pasuruhan satu datang menemui Baisin di pondoknya. Kepala desa menjelaskan tentang dua orang pelarian yang diduga bersembunyi di wilayah desa Pasuruhan satu. Juga diceritakan tentang dua mayat yang ditemukan warga desa terselip di sela-sela batu karang. Kepala desa bermaksud menggeledah wilayah pantai Pasuruhan satu untuk memastikan apakah dua orang pelarian itu bersembunyi di sana. Setelah selesai memberikan penjelasan, kepala desa minta diri. Mesin mencari Ayu Wantira di ruangan biliknya, tapi ternyata ruangan bilik kosong. Demikian pula ruangan bilik Cakradara, kosong. Pasti mereka pergi bersama-sama. Tolong cari Bapak Rake. Uh, baik, Nyai. Mungkin mereka berjalan-jalan di tepi pan Ibumu mempunyai nama yang harum. Namanya terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh. Ibu banyak belajar tentang ilmu pengobatan dari Bapak Wong. Siapa itu Bapak Wong? Bapak Wong juga seorang tabib. Dulu ibu tinggal bersama beliau. Setelah Bapak Wong meninggal, ibulah yang menggantikannya. Makam Bapak Wong ada di belakang pondok, di bawah pohon yang rindang. Desa ini memang nyaman sekali. Tenang dan indah. Ah, apakah Tuan senang duduk-duduk di tepi pantai? Apa yang kau pikirkan setiap kali duduk di tepi pantai? Saya senang memandang laut. Setiap kali saya memandang laut lepas, ombak bergulung-gulung di tengah samudra, hati saya seperti terbawa alunan buih. Tapi kadangkala, hati saya menjadi sedih. Tiba-tiba saja, saya merasa sangat kesepian. Dan biasanya apa yang kau lakukan setiap kali kesepian? Menulis syair? Iya. Kadang-kadang saya menulis syair. Kau mempunyai perasaan yang sangat halus. Kukira kau berbakat menjadi seorang penyair ulu. Saya belum mempunyai banyak pengalaman, Tuan. Saya hanya sekedar menulis saja. Menulis apa yang saya pikirkan, saya rasakan, dan saya alami sendiri. Saya juga tidak bermaksud menyebarluaskan tulisan saya. Hanya saya nikmati untuk saya sendiri. Seharusnya kau mengembangkan bakatmu menjadi seorang penyair yang sesungguhnya. Kau bisa menjadi seorang Sudarma Papati. Seorang penyair istana yang bekerja untuk kepentingan kerajaan. Ah, tidak Tuan. Saya tidak ingin tinggal di lingkungan istana. Saya lebih senang tinggal di tempat seperti ini. Suasananya sangat cocok dengan jiwa saya. Dan bagaimana dengan Tuan Cakradara? Apa yang Tuan rasakan setiap kali melihat laut? Melihat laut lepas memang bisa membawa kedamaian hati. Tapi tidak untuk sekarang ini. Kalau luka Tuan sudah sembuh, apakah Tuan benar-benar bermaksud untuk pergi? Saya tidak mungkin tinggal di sini selama-lamanya, bukan? Mengapa tidak mungkin? Saya kira saya dapat membujuk ibu agar Tuan boleh tinggal di sini untuk selamanya. Ah, tidak, Ayu. Aku tidak mungkin tinggal di sini untuk selamanya. Setelah luka aku sembuh nanti, aku harus pergi. Oh, Tuan. Kalau Tuan Cakradara pergi, pantai ini akan menjadi sangat sepi. Dan kau pasti akan menulis syair. Saya akan menulis syair sambil menangis. <laughs> Mengapa harus menangis? Karena saya telah kehilangan Tuan Cakradara. Oh, tidak, Tuan. Saya hanya bercanda. Saya tidak bersungguh-sungguh. Aku tahu kau hanya bergurau. Kau seorang gadis yang cantik. Masa depan yang cerah, masa depan yang bahagia menunggumu di amang pintu. Lain halnya dengan aku. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus berhenti menjadi seorang pelari. Ayo! Ayo! Oh, Ayo! itu Bapak Rake pemintihan. Kita harus pulang sekarang. Mungkin Bapak Rake mencari kita. ayo! Aduh, aduh. Aduh, oh, apa yang kau lakukan di sini, ha? Ayo pulang. Kau dicari-cari oleh ibumu. Ayo. Tuan Cakradara. Iya, Nyai Paricara. Tuan lupa apa yang pernah saya pesankan pada Tuan. Maafkan aku, Nyai. Aku tidak bisa menolak ajakan putrimu. Ayu Wandira masih bocah remaja. Tuan jangan selalu menuruti keinginannya. Iya, saya tahu, Nyai. Saya mengaku bersalah. Ingat, Tuan Cakradara. Saya bersedia menampung Tuan di pondok saya hanya untuk sementara. Setelah luka Tuan sembuh nanti, saya harap Tuan berdua segera meninggalkan Pasuruan satu. Saya tidak ingin melibatkan desa ini dalam perkara Tuan. Iya, Nyai. Saya tahu. Saya pun akan segera pergi begitu luka saya sembuh. Dan ingat, Tuan. Saya tidak ingin Tuan bergaul terlalu akrab dengan putri saya. Tuan tahu, saya hanya mempunyai anak semata wayang. Ayu Wandira adalah sumber kebahagiaan saya. Dan saya tidak ingin orang lain merusaknya. Tuan paham? Iya, Nyai. Saya paham. Saya mengerti apa yang kau maksudkan. Maafkan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sebaiknya, begitu matahari tenggelam, Tuan segera tidur. Kami tidak bisa melindungi Tuan kalau Tuan sendiri tidak berusaha melindungi diri Tuan sendiri. Nah, selamat malam. Selesai berkata, Mesin melangkah meninggalkan ruangan bilik yang khusus ditempati Cakradara. Mesin berjalan ke ruangan bilik Ayuwandira. Dia berhenti sejenak di depan pintu. Oh, Ibu, kau jangan berbuat sembrono, Ayu. Ibu telah berpesan apa kepadamu? Kami hanya berjalan-jalan di pantai, Bu. Kami tidak pergi jauh-jauh. Kami, kami, kami. Sudah berapa kali kukatakan kepadamu? Ibu tidak senang kau berdekatan dengan Tuan Cakradara. Apa kau tidak mau mendengar kata-kata ibumu? Dengar atau tidak? Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya mengajaknya berjalan-jalan. Kasihan dia. Setiap hari mengurung diri di ruangan bilik. Tentu dia merasa bosan. Lalu saya mengajaknya berjalan-jalan di tepi pantai. Dia seorang pelarian, Ayu. Dan kita telah berani menyembunyikan seorang pelarian di pondok kita ini. Kalau sampai ada orang melihat kalian pasti. Menurut pendapat saya, dia orang yang baik. Wajahnya tampan, dan hatinya baik. Dengar Ayu, kalau kau tertarik pada Tuan Cakradara, kau harus segera menjauhinya. Kau harus buru-buru menghindarinya. Mengapa harus begitu, Bu? Sebab kalau tidak, kau bisa jatuh cinta kepadanya. Apakah jatuh cinta itu salah? Apakah cinta itu sesuatu yang buruk sehingga aku perlu menghindarinya? Kalau kau sudah jatuh cinta, kau tidak akan bisa berpikir dengan jernih lagi hidupmu tidak akan tenang dan jiwamu akan gelisah. Apakah ibu tidak pernah jatuh cinta? Ibu seringkali bercerita tentang ayah lo. Juga ibu seringkali bercerita tentang paman Kamandanu. Ayu, ibu sudah pernah merasakan pahit getirnya mengalami cinta. Cinta itu banyak liku-likunya. Karena itu, sekarang aku memberimu nasihat. Jika kau tertarik pada seorang laki-laki, hendaknya kau berhati-hati. Waspadalah selalu, sebab belum tentu laki-laki itu cocok menjadi pasangan hidupmu. Janganlah membiarkan cintamu berkembang menjadi cinta buta, sebab cinta buta tidak akan pernah membawa rasa bahagia. Cinta buta hanyalah akan menghancurkan hidup seseorang. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku sudah mengatakan yang sesungguhnya. Ibu tidak usah khawatir. Aku tahu belum tentu jatuh cinta pada Tuan Cakradara. Aku masih bisa berpikir dengan sehat. Kumohon, janganlah ibu menilai diriku dengan ukuran ibu sendiri. Aku adalah Ayuan Rabu. Aku putrimu. Dan putrimu bukan dirimu sendiri. Aku juga mempunyai hak untuk berpendapat tentang laki-laki. Aku mempunyai kebebasan menentukan langkah-langkah hidupku sendiri. Maafkan, Bu. Aku sama sekali tidak bermaksud mengabaikan nasihat-nasihatmu. Tapi aku gulung-gulung datang, membawa setumpuk cerita tentang dalamnya lautan. Duduk sendiri memandang pelabuhan hati yang jauh. Memandang bintang-bintang dengan harapan yang semakin rapuh. Malam musim kemarau berlalu dengan lesu Suara kidung merangkak dinding-dinding batu. Duduk sendiri, memandang langit tanpa bulan. Bersandar di batang pohon, penuh kenangan layu. Kemana aku cari kedamaian hati? Di mana aku temukan mustika Laksmi? Angin bukit gersang menjamah jiwaku yang risau bayanganmu melintas menyeberangi lembah hijau. Kupanggil namamu dengan suaraku yang parau. Bagaimana Tuan Cakradara? Bagaimana pendapat Tuan tentang syair saya ini? Baguskah? Ayu, sebaiknya kau jangan di sini. Aku merasa tidak enak dengan ibumu. Benarkah saya mempunyai bakat menulis syair? Apakah syair saya ini indah? Ayo, cobalah mengerti keadaanku. Aku di tempat ini hanya karena belas kasihan orang tuamu. Kita harus menghormati ibumu. Jawab pertanyaan saya, Tuan Cakradara. Oh, Ayu Andira, Ayu Andira. Kau masih juga belum mau mengerti. Jawablah pertanyaan saya. <sighs> Baiklah. Kukira syairmu cukup bagus. Rangkaian kata-katanya indah dan penuh makna. Apakah jawabanku sudah cukup memuaskan? Tidak. Sama sekali tidak memuaskan. Ayu? Ayu Andira. Memang sebaiknya saya tidak menemui Tuan lagi. Kenapa kau menangis? Oh, Ibu. Kulihat kau baru saja menemui Tuan Cakradara di ruangan biliknya. Apakah Tuan Cakradara telah menyakiti hatimu? Ayu kesal, Bu. Ayu hanya bertanya tentang syair Ayu. Tapi dia tidak mau menjawabnya. Dan pada saat dia mau menjawab, jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Ayu. Mengapa kau tidak mau bertanya pada ibumu? Coba lihat, mana syairmu? Biar ibu akan membacanya dan memberinya penilaian. Sudah Ayu robek-robek. Ayu kesal, Bu. Apakah laki-laki suka membuat wanita kesal? kasihan kau anakku. Nampaknya kau benar-benar akan menjadi seorang gadis dewasa. Tidak semua laki-laki suka membuat wanita kesal. Setidak-tidaknya ini menurut pengalaman ibumu. Ada juga laki-laki yang senang membuat wanita bahagia. Dia sabar, dia mau mengerti keinginan kita. Dia mau membimbing kita dan tak pernah melepaskan kita. Tapi laki-laki seperti itu jarang kita temui. Nah, anakku, ibu senang kau mempunyai rasa tertarik pada seorang laki-laki. Tapi kalau bisa, janganlah Tuan darah orangnya. Ibu, bolehkah Ayu bertanya sesuatu? Mengapa tidak boleh? Tanyakanlah, tanyakanlah apa saja yang ingin kau ketahui kepada ibumu. Barangkali ibu dapat memberimu petunjuk yang berguna. Atau ya, setidak-tidaknya ibumu dapat bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Apakah apakah namanya perasaanku ini, Bu? Perasaan apa? Kau sedang merasakan apa? Entahlah. Tapi rasanya aku senang sekali duduk berdekatan dengan Tuan Cakradara. Rasanya nyaman sekali. Hatiku menjadi tenang. Rasanya aku berdekatan dengan suasana yang damai. Oh, rupanya anakku sedang jatuh cinta. Benarkah demikian, Bu? Benarkah aku sedang jatuh cinta? Ah, tidak, tidak mungkin. Aku tidak mau jatuh cinta. Apalagi pada Tuan Cakradara itu. Kalau aku mencintainya, dia pasti akan sering membuatku kesal. Aku tidak mau, Bu. Dengarlah baik-baik, Ayu. Karena aku pun seorang wanita, dan karena kebetulan aku adalah ibumu sendiri, tak ada jeleknya aku menceritakan pengalamanku yang tidak seberapa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.